وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا يا رب العالمين Kita lanjutkan qiraah dan ta'liq terhadap kitab Ad-Da' wa Dawa. Kita sampai sekarang di seri ke-19 walillahil hamd. Kita mulai dari perkataan Imam Ahmad atau hadis riwayat Imam Ahmad. Katakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam halaman 53 di kitab Arabiknya aslinya dan di kitab terjemahannya halaman ke-78. Assalamualaikum. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب يرفعه قال Imam Ahmad berkata kami diberitahu Abu Muawiyah oleh Abu Muawiyah kami diberitahu oleh Al-A'mash Al-A'mash ini Sulaiman bin Mihran dari Salman bin Maisarah dari Tariq bin Shihab ia memarfu'kannya itu bahwasanya di sini ini hadisnya hadis marfu' قال دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب قالوا كيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا من دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة Katakan di sini seseorang bisa masuk surga disebabkan bukan disebabkan di sini yang lebih tepat adalah perihal maksudnya dikarenakan adalah atau disebabkan adalah perihal seekor lalat dan seseorang lainnya masuk surga perihal seekor lalat yaitu ada keterkaitannya dengan seekor lalat Waalaikumsalam maka para sahabat pun bertanya kaifa dzalika ya Rasulullah bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah tanya para sahabat maka beliau kemudian menjelaskan ah, marra rajulani ala qaumin lahum sunam ada dua orang yang melewati suatu kaum yang memiliki patung ya, patung untuk disembah ya untuk dijadikan nid atau uh, sekutu terhadap Khalik Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada seorang pun yang melewatinya melainkan harus mempersembahkan sesuatu itu dia harus berbuat syirik kalau misalnya seorang itu lewat daerah itu patung itu dia harus mempersembahkan sesuatu, harus berbuat syirik. Hmm. Kaum tadi berkata kepada salah seorang dari keduanya. Nah, jadi ada dua orang datang ke suatu kampung, ia memiliki patung dan dua orang tersebut diwajibkan untuk mempersembahkan sesuatu untuk patung yang ada di kampung tersebut. Maka ketika dua orang itu lewat, eh, mereka mengatakan qarrib maka apa artinya di sini berkorbanlah Kor korib korban itu artinya kan dekatkan sesuatu mendekatkanlah dirimu kepada patung itu jadi tak taqarrub ilallah artinya mendekatkan diri kepada Allah makanya uh, hewan kurban uh, itu maksudnya hewan yang sebagai uh, wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari fiilnya itu zabahnya menyembelih hewannya itu adalah tak korup yaitu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hewan kurban, eh, pengorbanan artinya mendekatkan diri kepada yang yang dicinta dengan melakukan sesuatu. Jadi di sini diminta berkorbanlah dengan sesuatu. Ia menjawab, "Laisa 'indi syai'." Aku tidak memiliki apapun. Uh, kemudian mereka pun membalasnya, "Qarrib walau zubaban qarib walau dzuwaban. Berkurbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Berkurbanlah. Yaitu bunuhlah lalat untuk patung ini. Walaupun cuma lalat doang. Kalau kita kan berkorban uh, di Idul Adha dengan kambing. ya jadi berkorban dengan hewan itu pun ada syariatnya, nggak boleh macam-macam, nggak boleh asal, nggak boleh sesuai dengan kemauan sendiri. Makanya dalam Idul Adha nggak bisa kita berkorban dengan ayam. Boleh ya? Ada yang membolehkan di sini? Saya berkorban, ada yang sapi, ada yang kambing, kerbau. Ini ayam sendiri satu orang. Lima ayam. Nggak bisa, nggak sah itu korbannya. Tapi kalau dia menyembelih di hari Idul Adha dengan untuk sedekah saja, maka sah. Cuma untuk uh, udhiyah nggak sah. Nah di sini lalat, walaupun cuma seekor lalat dengan mudahnya gitu dengan sekecilnya yang penting berkorban benda yang kecil atau hewan yang kecil ini orang itu pun ya fa, uh, orang itu pun faqarraba dzubaban khallaw sabilahu fadakhalan nar maka orang itu lalu berkorban dengan seekor lalat mereka pun membiarkannya maksudnya udah biar oh dia mau berkorban jadi biarin jangan diperangi kemudian fadakhalan nar karena itulah ia masuk neraka karena berbuat syirik dan diminta berbuat syirik dia mau. ya. Kemudian wa akhar qarrib. Kemudian satu lagi diminta nih, berkurbanlah dengan sesuatu. Faqal ma kuntu liqarrib li ahadin syai'an min dunillahi azza wa jalla. Maka dia pun melawan menjawab, aku tidak mau berkurban dengan apapun untuk siapapun juga selain Allah. Hanya kepada Allah aku berkorban. Bertauhid ya kan? Jawabnya dia kayak gitu. Maka kemudian fadharabu unqahu fadakhala jannah. Mereka lantas memenggal lehernya dan ia pun masuk surga. Disebabkan bukan disebabkan karena di sini perihal apa lalat semata. Ya seseorang masuk neraka karena berbuat syirik dengan menyembelih lalat, menyembelih lalat, mem mem membunuh lalat untuk berkorban kepada patung dan sebaliknya seseorang masuk surga dan diampuni dosa-dosanya disebabkan dia enggan membunuh lalat yang diinginkan oleh orang-orang untuk bertakarrub kepada patung. Nauzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hadhil kalimatul wahidatu yatakallamu bihal 'abdu yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib." Inilah satu kalimat yang diucapkan oleh seorang hamba sehingga menyebabkan jatuh ke dalam neraka yang kedalamannya lebih jauh dibandingkan jarak antara timur dan barat. Jadi <clears throat> satu kalimat itu bisa menjadi sebab masuk neraka. Bahkan bisa jadi sebab masuk neraka selama-lamanya jika kalimat tersebut adalah kalimat kufur dan pengucapnya mengetahui itu sehingga tidak ada uzur baginya. Nauzubillah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim الجوزية وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله تعالى عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به ويظن ذلك أنه من محبة الله له وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك وهذا من الغرور طيب شاء الله terjemahnya kita akan mengetahui tentang bagaimana ketertipuan dari manusia muslim terutama orang kafir jelas bagaimana ketertipuan yang ada pada diri kita masing-masing mungkin. Terkadang ya, mungkin saja sebagian orang terperdaya dikarenakan bersandar penuh pada apa yang dilihatnya dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia. Kadang sebagian sebagian uh, makhluk Allah manusia tertipu karena sudah senang dengan apa yang dia lihat dari nikmat-nikmat yang tercurah untuknya di dunia pada masa dia. Sekarang orang banyak tertipu dengan dunia disebabkan banyaknya besarnya internet dan dan dan, dan mobil, motor, rumah dan seterusnya. Itu semua jelas kenikmatan bukan rezeki bukan iya itu rezeki. Tercurah untuk kaum muslimin sekarang bahkan ayo semua manusia sekarang. Koneksi internet mempermudah kita untuk apapun dengan ada jejaring sosial media Eh, seperti Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp, BBM, tempat chattingan dan dan semuanya. Itu semua mempermudah orang zaman dulu untuk komunikasi dengan orang yang jaraknya 100 meter sekarang dalam waktu satu detik bisa terbaca langsung. So, ini nikmat semua, pemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sekarang bersandar penuh pada kenikmatan-kenikmatan itu. Iya. Dan kita terperdaya banyak. Nah, bagaimana bentuk keterperdayaannya? Sementara itu adalah nikmat Allah. Kok bisa membuat kita terperdaya? Ia merasa bahwa Allah tidak akan mengubah kondisi tersebut. Enak. Jadi terus saja kayak gitu enak. Enggak ada rasa takut kelak ini akan dipertimbangkan di akhirat. Akan ditimbang dan dibalas di akhirat. Ia menyangka semua anugerah itu diterimanya karena cinta Allah kepadanya. Nah ini. Ia mengira bahwa wasilah-wasilah tersebut, nikmat-nikmat tersebut ya handphone, motor, mobil semuanya itu menyangka mengira bahwa itu semua kar karena Allah tuh cinta sama kita semata. Karena Allah senang sama kita semua. Mengira gitu. Ya. Bahkan dengan menyangka dia akan memberikan yang lebih baik untuknya di akhirat nanti. Bahwasanya oh, ini sekarang udah digelontorkan enak semua internet dan semacamnya dan pasti Allah Taala nanti di akhirat akan memberikan kita yang lebih baik dari ini. Itu itu terlalu pede gitu. Jadi kepedeannya menipu dirinya. Orang-orang zaman sekarang. Inilah contoh orang yang tertipu. Ini menurut Qayyim Jauziyah eh, uh, 700 tahun lalu bicara seperti ini. Di zaman yang tidak ada mobil, tidak ada motor. Kenikmatan tidak sebesar sekarang. Kemudahan tidak semudah sekarang. Tapi lihat di sini, kalau kita cerminkan sekarang, di setiap hari bahkan di setiap bagian dari hari itu kita merasakan adanya nikmat-nikmat yang bisa memperbuat kita terperdaya. Ya, inilah contoh orang yang tertipu. Nanti kita akan tahu yang namanya istidraj. Hari ini kita membahas tentang masalah istidraj. Kemudian di sini ada hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, namun ini uh, yang sahih ini hadis mauquf bukan hadis uh, marfu' kepada Nabi. Imam Ahmad berkata, Haddatsana Yahya bin Ghailan, haddatsana Rishdain atau Rishdin bin Sa'ad an Harmalah bin Imran at-Tujaybi. عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا قوله عليه عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون diberitahukan Imam Muhammad diberitahu oleh Yahya bin Ghailan diberitahu oleh Rishdin bin Sa'ad dari Harmalah bin Imran At-Tujibi dari Uqbah bin Muslim dari Uqbah bin Amir dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج jika kamu melihat Allah Ta'ala memberi sebagian nikmat dunia kepada seorang hamba sesuai kesukaannya di atas berbagai kemaksiatannya maka itu hanyalah istidraj yaitu kenikmatan yang menipu kita ulangi di sini cerminkan dengan kenikmatan yang kita punya sekarang jika kamu melihat teman ngajimu ya misalnya eh, afan jika kamu melihat Allah taala memberi sebagian nikmat dunia kepada teman ngajimu misal teman ngaji kita refleksikan atau diri sendiri dan teman ngajimu itu sesuai kesukaan dia yang dia mau dan dia melakukannya dan dia menggunakan kenikmatan tersebut untuk beragam kemaksiatannya maka itu hanyalah kenikmatan yang menipu dia atau cerminan ke kita. Jika kita melihat, jika saya melihat Allah Ta'ala memberikan sebagian nikmat dunia kepada saya sesuai kesukaan saya di atas berbagai kemaksiatan saya maka itu hanyalah jika kenikmatan yang menipu apa contohnya lebih real untuk orang, -orang sekarang handphone handphone nikmat dunia bukan nikmat dunia. Oh ya nikmat dunia itu kadang uh, sifatnya nisbi bisa bisa buat kebaikan, bisa buat kejahatan. Allah kasih itu nikmat dunia, pemudahan dari Allah. Kalau Allah berikan handphone dengan yang canggihnya atau bagusnya, mahalnya, enaknya, eh pokoknya sesuai kesukaan kita. Serinya sesuai dengan seri yang kita suka. Namun kita gunakan itu untuk maksiat, itu kenikmatan bukan kenikmatan tapi kenikmatan yang menipu kenikmatan yang menipu itu baru satu poin baru satu contoh laptop belum lagi laptop baju dengan mudahnya kita cari sekarang toko online shop banyak sekali mudah tapi kalau kita gunakan untuk kemaksiatan maka itu adalah tipuan penipuan ya kita sendiri yang menipu diri kita maka setelah itu Rasulullah SAW melantunkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Falamma nasu bihi", maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ya ini, ini mengerikan ini. Orang-orang kafir <clears throat> mereka membangkang dan tidak mau mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi justru Allah berikan di dunia yang nikmat buat mereka. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan buat mereka. Sufi di sini orang-orang yang melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, justru Allah bukakan semua pintu kesenangan buat mereka. Itu terlihat bukan terlihat. Orang barat sekarang tidak mau melihat, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah, bahkan untuk agama eh, Nasrani versi sekarang pun mereka melanggarnya Ya, jangan lebih-lebih gaya Islam, pasti mereka nggak terima. Tapi justru Allah bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Ini surat Al-An'am ayat empat-empat ini kunci nanti kalau misalnya kok orang muslim ketinggalan. Kemudian orang barat itu maju. Salah satu menjawabnya dengan ayat ini. Kenapa orang barat maju dunianya? Falamma nasu ma bihi fatahna alaihim Abu kulli syai. Ini sebabkan mereka melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka Makanya Allah berikan mereka kenikmatan-kenikmatan yang berlebih di dunia. Kenikmatan tersebut sebagai apa? Sebagai istidraj buat mereka. Dan kenikmatan tersebut sebagai kesempatan terakhir buat mencicipi kenikmatan karena setelah mereka meninggal tidak ada lagi kenikmatan setelah itu. Nah, hatta idha farihu bima utu sampai mereka ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka akhadnahum baghtah kami siksa kami akhadnahum baghtah kami siksa mereka secara baghtah baghtah itu tiba-tiba uh, mati langsung faidahum mublisun maka ketika itu mereka terdiam putus asa setelah sebelumnya berbangga-bangga dengan dengan kemajuan teknologi dan dunia mereka jadi jangan sampai kita tergururkan dengan kemajuan barat kemajuan barat penyebabnya adalah kegigihan mereka di dunia dan lupanya mereka akan akhirat. Lah terus kok misalnya muslim kok ter, terbelakang, tertinggal. Penyebabnya apa? Penyebabnya juga ini. Melupakan peringatan yang Allah berikan. Itu penyebabnya. Muslim ya, muslim. Tapi melupakan peringatan Allah, maka Allah berikan kemunduran supaya semakin dekat kesempatannya untuk bertaubat. Itu untuk itu kasih sayang Allah sebenarnya. Ya, karena kalau misalnya dengan melupakan peringatan Allah, seorang muslim malah semakin hebat dunianya, itu justru Allah tidak menginginkan dari kebaikan. Sama dengan orang kafir nasibnya. Iya. Berarti gimana caranya supaya kita bisa maju? Jangan melupakan peringatan Allah hmm. kalau kita lihat negara Saudi Arabia alhamdulillah ya antara Umaro dengan ulamanya itu kan ada kedekatan pemimpin dengan ulamanya ada kedekatan kuat jadinya dan majelis ilmu di sana banyak haramain ada ribuan kajian maksudnya serinya nah alhamdulillah dan mayoritas orang-orang sana juga dipimpin atau dijaga dengan adanya syariat Islam walaupun pasti tidak sempurna manusia tapi lihat kemajuannya lihat infak mereka lihat keindahan tanah Haramain itu nah kalau misalnya kita tidak melupakan peringatan dari Allah maka Allah juga membukakan pintu kesenangan untuk kita ya pasti itu dan pintu kesenangan itu tidak mesti kemajuan teknologi, tidak mesti. Ketika ditanyakan mata Nasrullah, para sahabat bertanya, mata Nasrullah, kapan kemenangan atau pertolongan dari Allah ya Rasulullah? Jawabannya simple, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah kemenangan dan pertolongan dari Allah itu dekat. Nah, dekat di sini kan banyak tafsiran. Bisa ditafsirkan bahwasanya kemenangan dari Allah itu ada di hati masing-masing. Selama dia bersabar, maka dia menang. Ya, selama dia bersabar, maka dia menang. Seseorang diuji di dunia dengan kesulitan ekonomi, selama dia bersabar sambil berusaha bertawakal, maka dia adalah orang yang menang. Nah, ketika orang manusia di, di bumi ini diuji dengan kesulit, uh, kemudahan ekonomi namun dia justru dengan kemudahan ekonomi itu tidak bersabar dari maksiat maka dia kalah jadi kemenangan itu ada di kesabaran ya kemenangan ada di kesabaran kemudian waqala ba'du salaf dikatakan oleh ba'du salaf sebagai salaf idza ra'aita إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره فإنما هو استدراج يستدرجك به Sebagian salaf berkata, jika kamu melihat Allah terus menerus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepadamu padahal kamu tetap bermaksiat kepadanya, maka hati-hatilah. Coba kita pikirkan diri kita. Jika kamu melihat Allah terus menerus memberikan mencurahkan nikmat-nikmat kepadamu tapi padahal kamu tuh tetap bermaksiat kepadanya maka hati-hatilah jadi berarti ini saya selama ini ibadah kurang maksiat oke okay. tapi kok saya diberikan sama Allah kenikmatan terus ya itu berhati-hatilah sesungguhnya itu hanyalah istidraj agar kamu terperdaya dengannya itu hati-hati ya kenikmatan yang kita punya sekarang terus menerus alokasi, tapi kita terus maksiat juga lancar. Nikmat datang terus lancar, maksiat juga datang terus lancar. Maka hati-hati dengan kondisi seperti ini karena ini bisa di ini adalah istidraj yaitu kenikmatan yang kita akan terberdaya dengannya dan jika seseorang terberdaya dengan kenikmatan dari Allah taala maka seperti tadi idza farihu bima utu akhadnahum baghtah sampai kita senang dengan kenikmatan itu tiba-tiba Allah taala mengambil mencabut nyawa kita menyiksa kita tiba-tiba wa naudzubillah ya itu dari istiraj Allah taala berfirman ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج, ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran Pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang kafir kepada Allah Ta'ala Yang maha kasih Loteng-loteng rumah mereka dari perak Demikian pula tangga-tangga mereka naiki. Dan kami buatkan pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. dan begitu pula dipan-dipan mereka tempat mereka bersandar dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas itu kalau andai bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang bersatu dalam kekafiran yaitu berarti Allah masih menghendaki ada kaum muslimin karena kalau Allah berikan ini semua loteng rumah dari perak juga tangga mereka, pintu-pintu mereka, dipan-dipan mereka bersandar. Kalau Allah kasih itu untuk orang-orang kafir dan mudah bagi Allah kalau Allah kasih nanti orang-orang muslim malah ikutan orang kafir jadinya. Semuanya karena saking nikmatnya ini kelihatan. Semua itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia sedangkan kehidupan akhirat di sisi Rabbmu disediakan bagi orang-orang yang yang bertakwa. Kemudian Allah Ta'ala telah membantah orang yang memiliki persangkaan di atas melalui firman-Nya. Ini bantahan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا Adapun manusia apabila Robnya mengujinya mengujinya lalu di sini apa dimuliakannya dan diberinya kesenangan maka dia berkata Robku telah memuliakanku kepedean diberikan kesenangan kenikmatan kemudian ah Rob saya telah memberikan saya kemuliaan ini kepedean ya Gak melihat bahwasannya kenikmatan itu adalah ujian ya Kemudian, adapun apabila Robnya mengujinya lalu membatasi rezekinya maka dia berkata, Robku telah menghinakanku. Ini terlalu merendah. nggak Sekali-kali tidak demikian. Bukan begitu persangkaannya. Kelebihan atau kekurangan dari rezeki itu tidak serta-merta menjadi barometer pemuliaan atau penghinaan dari Allah. Pemuliaan atau penghinaan dari Allah itu terlihat di bagaimana kita menyikapi banyak atau sedikitnya rizki itu bukan dari materinya tapi dari bagaimana kita menyikapinya kalau mendapatkan banyak nikmat kemudian kita malah semakin rajin maksiat itu menunjukkan istidraj gurur dan Allah taala sedang menelantarkan kita walaupun banyak kenikmatan darinya ketika itu dan adapun kalau misalnya kita diberikan kesempitan hidup sulitnya seretnya rizki atau penyakit yang menimpa kalau kita manage dan kita hadapi dengan ketakwaan kepada Allah maka ini bentuk pemulihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya tidak setiap orang yang aku beri nikmat dan kelapangan rezeki berarti aku memuliakannya. Belum tentu. Enggak semua orang yang Allah beri nikmat dan kelapangan rezeki berarti Allah memuliakannya, tidak mesti. Begitu juga tidaklah semua orang yang aku beri cobaan dan aku sempitkan rezekinya berarti aku menghinakannya, enggak, enggak mesti. Bahkan aku menguji orang ini dengan nikmat dan aku memuliakan orang itu dengan cobaan. Jadi nikmat itu fitnah. Suf, jadi fitnah ada fitnah dunia, ada fitnah harta, ada fitnah tahta riasa, ada fitnah wanita. Semua ini kenikmatan bukan kenikmatan dunia, tapi itu semua fitnah.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 Alhamdulillahirabbil alamin. Uh, oh kita ditinggal ya hmm. tinggal di rumah anak enggak rumah antum yang ketinggalan tinggal di sana iya ini kitabnya usul pikirnya nih fadol fadol silakan kalau Tolong terjemahannya. Yang butuh terjemahan? Yang butuh terjemahan, Fadol.